beberapa nasihat dan ujangan. Karena bagaimanapun juga kedekatan pemimpin Umar dengan rakyat rakyatnya akan menjadi salah satu sebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu melalui majelis ini saya mengajak seluruh kaum muslimin untuk senantiasa dan selalu memohon kepada Allah Azza wa Jal dalam doa-doa yang dipanjatkan agar pemerintah kita mulai dari yang paling bawah sejak rukun tetangga sampai yang paling tinggi Presiden Republik Indonesia Marilah kita senantiasa mendoakan agar mereka, pemerintah dan penguasa kita, senantiasa mendapatkan kesabaran, kekuatan dari Allah Azza wa sehingga mampu membimbing dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik. Secara khusus, ma'asyurul muslimin rahimakumullah, kita pun secara bersama telah mendengarkan beberapa nasihat dan wajangan dari mustika Tadi kita telah mendengarkan dari Bapak Supomo Sarjana Hukum selaku perwakilan dari Bapak Camat Kecamatan Meru yang berhalangan. Demikian juga Bapak Aibda Mukhtar Arifin ya, Bapak Aibda Mukhtar Arifin nah, yang mewakili Bapak Kapolsek Kecamatan Meru. Nah, mestinya uh, Bapak Serka Rubinin tadi dari Kurame juga kita berikan waktu. Tapi nampaknya ada jadwal tiket yang tidak bisa ditinggalkan. Pak. Alhamdulillah dari beberapa poin dan beberapa hal yang telah disampaikan oleh bapak-bapak kita dari Mustika. Nah, ada kesamaan pesan yang bisa kita tangkap yaitu harapan agar kita sebagai kaum muslimin secara umum Demikian juga secara khusus yang hadir dalam pertemuan kali ini untuk ikut aktif bersama-sama menciptakan ruang keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Tentunya nasihat ini harus disambut dengan baik. Karena kita sama-sama yakin, walaupun tadi Bapak Aib dan Arifin menyampaikan bahwa dalam praktek berlalu lintas misalkan apa namanya dasarnya adalah undang-undang, dalam hal ibadah adalah dasarnya Al-Quran, tetapi kita harus ingat juga bahwa keterlibatan secara aktif dari kita untuk menciptakan keamanan, ketertiban, termasuk ketertiban berlalu lintas, itu pun diajarkan di dalam Al-Quran. Itu pun diajarkan di dalam Al-Quran. Sebagai contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam sebuah surat yang sudah sering kita baca dan sering kita dengarkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan hendaknya mereka beribadah yaitu umat manusia beribadah kepada Allah sebagai Rabb hazal bait pemilik rumah suci yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Salah satu yang harus yang mengharuskan kita untuk selalu beribadah kepada Allah itu disebutkan dalam ayat yang sama allazi at'amahu min karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rizki dalam bentuk makanan dan minuman sehingga kita terbebas dari rasa lapar dan haus yang kedua, wa amanahum min khawf. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rasa aman, tentram, tertib sehingga kita jauh dari kondisi yang mencemaskan, menakutkan, kerusuhan dan yang seterusnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita pun sadar sesadar-sadarnya bahwa ketenangan kita di dalam beribadah itu tidak lepas dari kondisi yang aman dan tertib. Pada saat kondisi itu aman dan tertib, ibadah pun akan lancar. Coba bisa kita bayangkan dalam situasi yang kacau, chaos, atau rusuh. Nah, bagaimana mungkin kita akan bisa melaksanakan ibadah dengan tenang? Nah, terjadi tawuran misalkan antar kampung, nauzubillah. Semoga tidak terjadi di daerah ini. Begitu nggak Pak Mustar? Nah, bisa kita bayangkan, misal, nah, tawuran antar kampung yang sampai hari ini masih saja kita terus mendengarnya di berbagai tempat, bahkan mungkin di ibu kota, ibu kota Jakarta. Ketika terjadi tawuran antar kampung, saya yakin sekali itu akan memberikan pengaruh sedikit atau banyak semangat untuk melaksanakan sholat lima waktu Nah, mau keluar dari rumah, ingin sholat lewat masjid, sudah ada rasa khawatir. Jangan-jangan kita jadi imbasnya, kita jadi salah korban dan seterusnya. Nah, ingin berangkat belajar, akan mencari nafkah bekerja, keluar dari kampung sudah takut. Ah, reise, libur dulu. Walaupun mungkin apal keamanan telah berjaga-jaga. Walhamdulillah kita syukuri. Karena selama ini setiap kali ada peristiwa yang seperti itu, yang sebenarnya tidak kita harapkan memang aparat keamanan selalu sigap dan cepat bertindak. Walaupun demikian, kita tidak bisa mengingkari ada sedikit rasa cemas dan khawatir kalau misalkan tawuran itu berkelanjutan. Maka sekali lagi atas uh, nasihat yang telah disampaikan di dalam sambutan-sambutan, nah maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin terkhusus yang hadir di tempat ini di Masjid Al-Falah, Kecamatan Murung ini untuk menyambutnya dengan baik. Terutama tadi yang sangat digarisbawahi oleh Bapak Aida Mukhtar Arifin tentang tertib berlalu lintas. Tentang tertib berlalu lintas. Sungguh malu dan betul-betul malu ketika yang melanggar ketertiban lalu lintas adalah seorang ustaz atau seseorang yang dianggap ustaz. Wah, itu sangat sangat menyedihkan. Mungkin secara bentuk zahir okay, Pak Aida, ya, secara zahir seperti saya ini pakai kopiah putih, pakai jubah, pakai jenggot, tapi lampu merah tabrak bablas. Nah, ini mungkin pelanggarannya dilakukan oleh oknum pribadi. Tapi coba lihat simbol yang dia pakai. Simbol Islam. Simbol Islam. Nah, coba kalau misalkan orang non-muslim yang melihat, kemudian menyimpulkan secara salah, wong Islam itu taat pada lalu lintas, pada lalu lintas. Siapa yang kemudian menjadi korban? Nama baik Islam. Nama baik Islam. Nah, punya sepeda motor, nah, lampu belakangnya mati, Bukan karena tidak tahu, bukan karena matinya baru tadi pagi. Sudah tiga bulan berturut-turut lampu belakangnya mati. Kan itu. Dikejar sama Pak Aida misal. Wah, mau itu. Waduh, Ustad nggak jadi ngingetkan. Pekewo ngingetkan Ustad. Nah, walaupun mungkin bukan Ustad, tapi penampilannya seperti Ustad. Oknum lagi. Nah, diteliti pengajian sekolah mendiri. Nah, berbahaya malam hari tidak ada lampu di belakang. Nah, sering kecelakaan seperti itu. Nauzubillah ditabrak dari belakang. Nah, mungkin karena tiba-tiba termasuk kalau lampu rem juga mati. Masya Allah. Sekaligus juga saya ingatkan Asral muslimin wal muslimat rahimakumullah Bagi kita nah, Yang mempunyai atau memiliki seorang istri Seorang istri yang telah memilih jalan hidup dengan menggunakan hijab, katakan menggunakan cadar atau menggunakan jubah panjang, tolong untuk diperhatikan keselamatannya. Rantai motor ditutup. Rantai motor ditutup. Sudah sering kecelakaan terjadi. Mulai dari yang akibatnya kecil dan ringan sampai mengakibatkan meninggal dunia sampai mengakibatkan meninggal dunia. Baju panjang milik istrinya ngerimpet di rantai sepeda motor. Tolong jangan dianggap remeh yang seperti ini. Nah, seorang suami yang kita khawatirkan jatuh dalam dosa karena dengan sadar, dengan sengaja, walaupun dia mengatakan saya tidak punya niat. Nah, tapi membiarkan berlarut-larut sebulan, dua bulan, tiga bulan rantai motornya itu tidak ditutup. Alhamdulillah banyak sepeda motor yang memang sejak pabrikannya ada penutup rantai. Kalaupun sejak dari pabrikannya tidak ada penutup rantainya, alhamdulillah di beberapa tempat las itu disediakan penutup rantai buatan. Dan tolonglah diperhatikan yang seperti ini. Jangan sampai orang membenci benci ajaran Islam hanya karena tindakan salah satu dari oknum. Nah, salah satu dari oknum. Jangan sampai orang membenci Islam. Jangan sampai orang yang ingin ikut pengajian akhirnya nggak jadi. Wow, ngajarkan kebaikan. Lawang keselamatan istrinya saja tidak diperhatikan. Dan itu. Tidak diperhatikan. Nah, pernah suatu saat saya ditanya oleh seorang anggota polisi, Pak Mokhtar, Mas, jane orang di tempat pengajianmu itu gimana loh? Kenapa? Pernah ada seorang apa namanya ibu-ibu pakai cadar pakai jubah besar itu jatuh saya sebagai pelayan masyarakat kan berusaha menolong ingin ditolong malah saya diusir dimarah-marahin malah di wah dibentak-bentak jangan dulu astagfirullah Amin. Sehingga pada kesempatan yang berikutnya terjadi lagi kecelakaan seperti itu. Nah, korbannya juga kados panjenengan ini. Nah, ibu-ibunya pakai cadar, pakai jubah ini jatuh saya nggak nolong, takut kalau dibentak sama dimarah-marahin. Nah, coba aja ya, penilaian negatif seperti ini terjadi kenapa? Karena kita yang kurang memperhatikan tata tertib berlalu lintas. Nah, ini katakan sebagai mukadimah sebagai pembukaan nah, atas sambutan yang telah diberikan dari pihak musika dalam ini dari dalam hal ini dari kecamatan maupun dari polsek setempat. Fa jazahumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk para penguasa dan para pemerintah kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai sumber referensi utama kajian kita siang hari ini adalah sebuah kitab karya tulis dilihat dari jumlah halamannya tidak terlalu banyak nah, hanya 60 halaman lebih ditulis oleh seorang ulama besar di zaman ini yaitu Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau memiliki sebuah karya tulis ringkas berjudul maka rimun Akhlak. maka rimun Akhlak. Akhlak terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Dia praktekkan, dia tunaikan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebuah paragraf di awal-awal kitab Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah kata beliau fa'alal insan an takuna sariratuhu karimah yuhibbul karama wasyaja'ata wal hilma was sabra an yulafi an-nas biwajhin talqin wa sadrin munsharifin wa nafsin mutmainnah fa kullu hadhihi al-khisal min makarimil akhlaq Ini sebuah paragraf disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh al Utsaimin. Apa kata beliau? Setiap insan, artinya seorang muslim dan muslimah, mestinya memiliki akhlak yang baik. Sehingga dia senang untuk berderma memberi dan berbagi, tidak egois, tidak memikirkan dirinya sendiri. Kalau dia dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla, dia usahakan kelapangan itu pun dirasakan saudaranya yang lain. Kalau dia bisa makan kenyang, minum. Dia tidak akan rela melihat saudaranya kelaparan menahan, menahan lapar dan haus. Nah, maka Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam senang bersedekah, senang memberi hadiah. Nah, sebagai contoh kecil ma'asyiral muslimin, hari raya kurban, hari raya kurban yang beberapa waktu lalu kita selenggarakan. Nah, pada tanggal 10 Zulhijjah ditambah hari-hari tasyrik. Lihat ada semacam pemerataan bahagia. Ada sekian banyak saudara kita yang untuk berpikir saja mungkin tidak mampu, apalagi betul-betul membeli daging sapi, daging kambing. Karena keterbatasan ekonomi, karena hidup di dalam di bawah garis kemiskinan, betul-betul miskin fakir. Itu ada sekian banyak orang. Nah, alhamdulillah dengan syariat berkurban. tapi kambing disembelih, dagingnya dibagi-bagikan terutama kepada kaum fakir dan miskin. Bahagia, guyup. Nah, Coba kalau misalkan semangat berkurban seperti ini, Hidup sepanjang tahun. Nah, semangat berkurban seperti ini sekali lagi coba seandainya dihidupkan sepanjang tahun. Nah, orang yang diberi kelebihan harta oleh Allah Azza wa yang dilapangkan rezekinya mau berbagi kepada tetangganya yang paling dekat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan dan itu diajarkan juga kepada para sahabatnya. Untuk memperhatikan orang-orang yang lapar di sekitar kita. Nah. Tidak ada istilah. Nah. Sing susah kerja kita kok yang merasakan enak dia. Nek pengen enak ya kerja. Tidak ada istilah seperti itu. Nah, karena kewajiban kita adalah memberi dan berbagi. Di dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa iman seorang hamba itu belumlah dikatakan sempurna. Apabila dalam sadarnya seorang tetangga lapar dan haus, lalu dia tidak berbagi pada tetangganya itu. Nah, ini keterangan. Fayyidul karam, seorang muslim harus memiliki sifat seperti ini, dermawan, Nah, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Dalam pilihan kata yang lain, peduli. Dia peduli. Nah, wasyaja'ata wal ilm. Seorang muslim juga harus punya sifat gagah berani. Berani untuk berbuat baik. Bukan keberanian yang kemudian disalahgunakan. Nah, kowe wani kok ngantem Wani, Bukan keberanian seperti ini yang dimaksudkan sebagai seorang sebagai eh, sebagai sifat seorang muslim, berani memukul orang, berani mencuri, berani minum minuman keras, berani berjudi, berani ngebut-ngebutan tanpa helm. Itu bukan berani namanya. Nah, itu kurang akal. Nah, berani yang dimaksud adalah berani untuk berbuat baik. Nah, kalau misalkan masjidnya jauh, giliran salat subuh harus melewati bula atau melewati kuburan misalkan. Dan, wah, nah ini aku salat subuh di rumah aja, kenapa? Wedi merinding lewat kuburan. Nah, bukan seperti ini. Berani berbuat baik, berani untuk mengerjakan ibadah lillahi subhanahu. Seorang muslim juga harus memiliki sifat ilmu. Helm itu cermat, teliti, bijak, tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, tidak tergesa-gesa mengambil tindakan. Pikir dulu dengan berbagai pertimbangan, lihat dari berbagai sisi sebelum menghukumi. Nah, sebelum menghukumi, lihat dulu, kenapa ini? Nah, misalkan ada seorang pencuri tertangkap di dalam ajaran Islam kita diajarkan untuk memiliki sifat ilmu. Bukan kemudian ditangkap, di masa babak belur sampai meninggal dunia. Nauzubillah. Nah, menimbulkan perkara baru, penganiayaan, begitu ya Pak. Ya? Nah, tapi harus ditangkap, tertangkap, serahkan kepada yang berwenang. Nah, dalam hari ini aparat kepolisian. Nah, coba ambil sebagai contoh sifat helm bijaksana, tidak terburu-buru, melihat dari segala sisi. Contoh sifat helm yang akhirnya membuat seorang pencuri justru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam biografi Asy-Syaikh bin Baz, mufti kerajaan Arab Saudi yang sebelumnya Beliau telah meninggal dunia. Nah, pernah di suatu malam terbangun dari tidur karena mendengar suara orang masuk ke dalam rumah. Ternyata orang tersebut berniat untuk mencuri. Jadi seorang pencuri masuk ke rumah seorang ulama besar di zaman ini, Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, Syekh bin Baz orangnya buta rahimahullah. Kemudian anak-anaknya dibangunkan. Pencuri ter tersebut walhasil tertangkap. Nah. Setelah tertangkap, Asyik bin Baz, ulama kita, justru meminta kepada keluarganya berbuat baik kepada si pencuri. Nah, siapkan makanan, siapkan minuman, persilahkan dia makan dan minum, buat dia nyaman dan tenang. Subhanallah. Nah, itu jelas-jelas masuk ke dalam rumah. Kenapa Syekh bin Bas sampai pada tingkatan seperti itu? Yang pertama karena iman beliau yang tinggi. Nah, sehingga tidak khawatir kalau pencuri itu kemudian berbuat jahat. Nah, yang kedua karena memiliki sifat ilm tadi, dibiarkan makan, dibiarkan minum. Keluarganya kok bisa? Wah. Beliau menjelaskan orang kalau mau mencuri itu pasti karena lapar, karena urusan perut. Biarkan makan, biarkan minum, selesai Syekh bin Bas bertanya, kenapa kamu mencuri? Jawabannya, ayah saya sakit. Opnam di rumah sakit. Tidak ada biaya. Bingung. Saya cari biaya dari mana? Saya lihat rumah lihat rumah Anda, saya masuk untuk mencuri. Ternyata si pencuri itu bukan orang Arab Saudi. Orang dari daerah lain, beda negara. Nah, kemudian beliau Asyik bin Bas bertanya, ayahmu dirawat di mana? Sebutkan rumah sakitnya ini namanya segala macam. Karena beliau seorang mufti, pejabat kerajaan, memiliki akses untuk mencari benar informasi yang disampaikan si pencuri tadi. Nah, cari informasi lintas negara benar karena beliau pejabat tinggi negara Syekh bin Bas ini. Ternyata memang ayahnya sedang sakit opnam membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Apa yang dilakukan oleh Syekh bin Bas rahimahullah? Beliau menanggung semua biaya perawatan ayah dari si pencuri tadi. Nah, dimaafkan, dibebaskan. Dikirim biaya sampai kemudian keluar. Subhanallah itu menjadi sebab taubatnya. Bahkan sejak peristiwa itu, si pencuri nah, memilih untuk belajar agama Islam lebih dalam. Sampai menjadi seorang alim kalau bahasa kita menjadi seorang ustaz atau kiai. Nah, jadi apa latar belakangnya orang tersebut menjadi seorang ustaz, menjadi seorang alim? Karena sifat ilm. Sifat ilm dari seorang ulama besar yang betul-betul menyentuh. Bukan sifat ilm yang dibuat-buat. Nah, tapi betul, tulus dari dalam hati. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Punya seorang tetangga anak muda berandalan itu Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar yang kita hormati. Pemuda berandalan, tukang minum. Kalau malam begadang, jerang jerang jerang jerang Tahu jerang jerang jerang jerang ya? Ganggu tetangga nggak seperti ini? Ganggu, suaranya fals lagi. Wah, jelek, ganggu, betul-betul ganggu. Oh, suaranya bagus saja ganggu kok. Apalagi suaranya nyeper kan gitu ya. Mengganggu. Ini ulama besar. Ilmunya sudah penuh dengan pertimbangan. Nah, tapi beliau rahimahullah memilih bersabar. Subhanallah. Nah, kenapa? Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ditimbang dengan maslahat dan maksadah. Lihat dampak positif, dampak negatifnya. Bukan karena semangat untuk mengingkari kemungkaran, lalu bertindak sendiri-sendiri. Nah, maka sebenarnya Pak Mukhtar, Pak Aidang ya, kalau secara hukum Islam kan nggak boleh apa gropiok orang mabuk, gropiok orang judi itu yang dilakukan oleh masyarakat itu sebenarnya tidak boleh. Itu memang hak dan wewenang pemerintah dalam hal ini aparat keamanan. Kenapa? Karena akan menimbulkan masalah. Tapi kalau yang di gropiok, yang gropioknya ke polsek, diam aja deh, gitu. Cuman kalau yang gropiok sesama warga, dipukuli, dicampur segala macam, kita ya balas. Nah, maka hal seperti ini diserahkan kepada yang memiliki wewenang. Itu luar biasa ganggu. Suatu malam rumah si pemuda berandalan tadi kok kelihatan anteng, sepi. Ini Imam Abu Hanifah sudah merasa kehilangan. Ada apa ya? Wah, coba bedanya sampaian sama Imam Abu Hanifah seperti apa coba? Wah, aku diwantemi. wah enggak coba lihat. Hasilnya nanti loh ya, lihat hasilnya. Nah, sabarnya luar biasa para ulama itu rahimahullah. Yang tentunya, tentunya para ulama ini meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berapa hari, berapa malam Abu Hanifah merasa kehilangan. Ada apa ya? Akhirnya cari berita. Si pemuda belandalan itu kenapa kok nggak ganggu lagi? Tetangganya bilang ketangkep polisi. Oh, ketangkep polisi. Apa yang dilakukan Imam Abu Hanifah? Beliau datang ke kantor polisi setempat. Menemui kepala keamanan kota. Minta tolong tetangganya pemuda berandalan tadi dikeluarkan saja. Jaminannya Abu Hanifah. Wah, wow, bono ini sekarang. Loh, iya, saya menjamin. Akhirnya si pemuda berandalan tadi itu dikeluarkan dibebaskan. Kan kaget dia. Kok bisa dibebaskan? Kenapa? Cari berita, oh ternyata tetangganya seorang ulama besar Imam Abu Hanifah yang telah memberikan apa nama? Jaminan. Subhanallah dengan akhlak yang seperti itu langsung gelap. Orang yang nyentuh, menusuk hati yang paling dalam. Berandalan itu taubat. Orang kalau sudah ketagihan minuman keras, mulai berhenti kan angel, mulai dari tiga gendul sehari, misalkan dikurangi jadi dua gendul, dua botol kan itu. Mau tobat lagi, kurangi lagi satu ini, tambah terakhir satu seloki itu setahun itu satu seloki terus kan itu. Ya. Pandai ini subhanallah tanpa dikarantina, ya, tanpa direhabilitasi, cek hidayah dari Allah. Sebabnya apa? Sifat film kelembutan dari seorang ulama. Nah, buat sabar demikian juga sifat sabar. Itu seorang muslim harus memilikinya. An yulaqiyan nas biwajhin saat berjumpa dan bertemu dengan orang lain kaum muslimin tunjukkan wajah yang berseri-seri kembangkan senyum itu perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasadrin munsyarih. Bertemu dengan orang bukan cuma wajah yang dibuat-buat tersenyum, tapi juga dengan dada yang lapang, tulus. Wa nafsin mutmainnah dan jiwa yang penuh dengan ketenangan. Nah, kata beliau, "Fakullu hadhil khisal min makarimil akhlak." Semua contoh-contoh tadi adalah akhlak mulia yang harus dimiliki seorang muslim. Nah, sekarang dalam praktek kesehariannya, dalam praktek kesehariannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alangkah senangnya tetangga, kerabat, dan masyarakat kita saat melintas, lewat, bertemu, nah, dan seterusnya kita ucapkan salam, assalamualaikum, kita ngururui, Pak, Pak D, Bude, Mbak, Assalamualaikum Mbak. Tentang pundi. Tidak pundi Mbak. Apa? Nah. Kalau misalkan tadi Pak Mukhtar berpesan kalau ketemu nanti, Assalamualaikum Pak Arifin. Nanti beliau sudah tadi sudah berjanji menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan enak. Kan itu. Jadi dengan kita bertegur sapa dengan mengucapkan salam yang itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW akan menumbuhkan rasa cinta, simpati, menghilangkan prasangka buruk, menghilangkan pikiran-pikiran yang keliru dan tidak benar. Ucapkan salam. Lihat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai beriman, dan kalian tidak akan disebut beriman sampai saling mencintai satu dengan yang lain. Maukah kalian aku tunjukkan satu perbuatan, satu amalan yang jika dikerjakan akan menumbuhkan cinta di antara kalian? Kata Nabi alaihi wasallam, "Afshus salam bainakum." Sampaikan salam di antara kalian. Salam secara langsung ketika bertemu assalamualaikum atau salam melewati orang kan itu ya. Misalkan suatu saat setelah dua bulan tiga bulan ada kegiatan apa saya bertemu dengan Mas Abu Fikri, Mas Danang, Mas Danang kan itu ya. Saya bilang Mas Danang nanti kalau mau menawi ke panggil kali Pak Mukhtar Arifin Titip salam dari saya. Dan itu. itu juga termasuk pengamalan dari hadis Nabi. Absus salam abainakum. Sampaikan salam. Dan itu. Ketemu lagi dengan apa namanya Pak Heri tadi Pak Dokter. Pak Dokter, nanti tolong sampaikan salam buat Pak Pomo. Pak Pomo tadi. Itu juga pengamalan dari hadis Nabi. Absus salam abainakum. Bisa kita bayangkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah dalam hidup bermasyarakat. Ketika tegur sapa, ngururui. Kita mengucapkan salam, hidupkan salam. Lihat ya, bagaimana kehidupan bermasyarakat itu. Hidup. Nah. Mengucapkan salam bukan hanya untuk yang dikenal. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh para sahabatnya, ditanya oleh para sahabatnya tentang amalan di dalam Islam yang terbaik itu seperti apa? Salah satu jawaban Nabi alaihi salatu wassalam, wa tukri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sampaikan salam, ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang belum engkau kenal. Nah, ucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Misal sebagai contoh, kita kan punya pondok pesantren di Weru ya, tapi Weru. Namanya desa dusun Hah? Tawang kan gitu ya. Pondok Tawang misalkan. Panjenengan ingin apa namanya ngantarkan lari-lari putra-putrinya untuk sekolah. Nah, atau ngantarkan tamu ngaos di situ. Atau sama keluarga menunjukkan simbahnya. Niki mbah sekolah pun kuteni panjenengan itu ya di sini pengen nunjukkan ya nah, bawa mobil bawa motor mbok ya oh. kalau sudah mulai masuk kampung ketemu orang baik bapak ibu pak pakku simbah kakung simbah putri nggak usah ngebut ngebut lah dalam kampung kok ngebut dan ini ucapkan assalamualaikum mbak assalamualaikum mbak mas assalamualaikum bu dan itu kalau misalkan agak kurang tenang karena yang disalamin kita berbeda jenis, kan kita punya istri, istri yang mengucapkan salam kepada ibu-ibu, kepada remaja putri. Nah, assalamualaikum. Ada orang di pos ronda. Nah, ucapkan salam. Ada anak-anak muda nongkrong, ucapkan salam. Assalamualaikum. Ada anak-anak kecil main bola, berhenti. Assalamualaikum, Dek. Kita yakin fitrah kaum muslimin. Fitrah kaum muslimin. Walaupun mungkin bosan sholat lima waktu. Tapi kalau sudah ada orang mengucapkan salam, saya yakin otomatis itu akan jawab waalaikumsalam. Minimal gede. Minimal itu. Tapi saya yakin kalau kaum muslimin pasti akan menjawab waalaikumsalam. Apalagi kalau lihat anak-anak kecil yang bermain, jenengan berhenti dulu di warung mana, beli permen 2000 aja 2000 permen itu dapat berapa coba dapat berapa yang murah-murah aja 5000 lah 5000 ya dapat 20 biji aja kan ya eh, nggak plastik kan itu ke Pondok Tawang misalkan tempat Ustaz Marwan ada anak kecil main bola sore berhenti sini sini sini Assalamualaikum Waalaikumsalam ini Mungkin dia kaget, ada apa ini? Jadi harus diculik ini. Tapi kan kita kalau sudah buka helm, helmnya di ditaruh, sini sini, mau tak kasih hadiah ini, kan itu, mau tak kasih hadiah. Misalkan ini balik mau jemput anak di pondok situ, ini balik ada rezeki, karena anak kecil ya, ini bagi-bagi bapak, wah matur nuwun, matur nuwun, aku aku rebutan, Saya rasa rebutan antri, kan itu. Besok lagi kita lewat, assalamualaikum, waalaikumsalam, balik kan itu. Nanti seminggu dua minggu, le ya permainan le. Sudah diingatkan, berarti kan dia sudah sudah apa? Sudah memorinya kepada kita itu sudah baik. Kan itu ya. Apalagi kalau itu dibuat program resmi pondok kan gitu ya. Wah, jadi pondok permen namanya. Yang seperti itulah, tolong di, diperhatikan. Ada orang meninggal, jalannya ditutup. Ada orang mantenan, jalannya ditutup. Nggak usah maksa kan itu wong dalane kok ditutup iki piye kan itu lebih bagus sabar cari jalan yang lain kan begitu ya bukan kemudian nekat misalkan acara mantenan hari Ahad sejak Jumat ditutup kan itu kita ada bau kok mantenannya hari Ahad kok ditutup kok dino Jumat ini apa? ya barangkali sudah izin dari RT izin Pak Duko sudah diizinkan ya kita yang mengalah cari jalan yang lain nah ini akhlak seorang muslim akhlak seorang muslim. Nah, sekarang coba dibandingkan dengan kondisi yang ekstrim tapi buruk. Orang datang ke pondok tempat Ustadz Marwan misalnya, di Pondok Tawang ini, orang yang naik motor nggak pernah menegur masyarakat tetangganya beliau. Kalau naik apa itu pakai mobil kacanya nggak dibuka tutupan seperti itu, kira-kira penilaian orang seperti apa? Si tertutup kaku nggak ngerti bermasyarakat. Nah, tapi kalau kita sudah mulai masuk kampung, ini nasihat. Panjenengan pakai mobil, kalau sudah mulai masuk kampung, jendelanya dibuka. Jendelanya di, dibuka, kanan kiri dibuka, ketemu orang, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Apalagi kan daerah sini sudah muslimin, artinya daerah muslim. Salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi tetangga masyarakat itu melihat, oh ada orangnya. Loh, sekarang jujur saja kalau cuma mobil lewat jendelanya tertutup, tidak ngerurungi, tidak tank apa segala macam, itu tetangga saking jengkelnya, ini mobil berjalan dewe, pokoknya rano wonge kan gitu. Tapi kan dibuka. Sering kali perasaan buruk itu muncul sebabnya karena perbuatan kita sendiri. Kan gitu. Perbuatan kita sendiri. Karena terkadang laporan yang masuk ke aparat keamanan menawi mengatakan ya, Pak Muhtar, Pak Ida. Laporan yang masuk masuk ke aparat keamanan itu, ke aparat kepolisian misalkan itu pendatang. Pendatang baru satu bulan, tapi tamunya dari luar tertutup. Kan gitu. Jadi ada poin tertutup itu kenapa? Karena mobilnya katanya nggak pernah dibuka. Kalau misalkan sekalipun di belakang itu ada istri kita pakai cadar, kalau sudah mulai masuk kampung cadarnya dipakai, jendelanya dibuka semua. Kalau melewat ibu-ibu, istri kita yang mengucapkan salam. Lewat Mbah Putri, istri kita yang mengucapkan salam. Kalau yang kita lewati misalkan bapak-bapak, mas-mas, kita yang mengucapkan salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Maka kalau kita ingin mencontoh, ya di Bantul itu di Ma'had Arribo Sewon itu sudah menjadi program pondok Masya Allah saya juga ingin niru itu tapi belum kesampaian barangkali panjenengan di sini atau yang di Pasung bisa lebih mendahului misalkan dibuat apa namanya e, pelang itu kalau di pondok Sewon Bantul sudah dibuat pelang warnanya biru warnanya merah tulisannya dahulukan salam sapa ya tulisan yang lain anda di tengah lingkungan pada pelan-pelan. Inisiatif apa dari pondok? Nah, dan saya kira pihak RT, RW juga akan mendukung ya Pak Musan ya. Kalau misalkan pondok berinisiatif masang pelan di sekitar pondok sekitarnya, intinya ucapkan salam, tegur sapa dan itu ya. Kemudian tersenyumlah, jangan mendahului, jangan ngebut untuk mengingatkan subhanallah ini merupakan akhlak seorang muslim akhlak seorang muslim yang terkadang terlewatkan dan terlupakan. Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah melanjutkan, "Waqad qala النَّبِيُّ nabiy sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang Islam yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya." Artinya kesempurnaan iman yang tersimpan di dalam dada itu dapat dinilai dari bentuk lahiriah ketika berperilaku sehari-hari. Nah, semakin tinggi iman seorang hamba, semakin baik dia berperilaku, semakin santun, semakin sopan. Nah, kata beliau rahimahullah, "Fayandaghi an yakuna hadal hadis da'iman nasba'ainil mu'min." mestinya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir tadi itu selalu kita ingat, selalu ada di hadapan kita. Li'annal insan jika alima bi annahu lam lan yakuna al iman illa jika ahsan khulqahu, kana dalik dafi'an lahu 'ala takhalluqi bi al akhlaq wa ma'al sifat wa tarki safa safa safa safiha wa radi'iha. Karena seorang muslim dengan kesadarannya iman itu tidak akan sempurna kecuali kalau dia sempurnakan akhlaknya itu akan mendorong dia terus memperbaiki perilaku dalam kesehariannya akhlak yang terpuji perbuatan yang mulia dan dia akan tinggalkan sifat-sifat atau akhlak yang tercela jadi ingat iman seorang hamba itu juga ditentukan dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita inginkan sholatnya rajin. Sholat lima waktu. Yang kita inginkan aktif dalam berbagai pengajian. Yang kita inginkan hafal Al-Quran dengan bacaan yang baik. Yang kita harapkan hafal hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita inginkan sunnah-sunnah Nabi, ajaran-ajaran Islam dalam bentuk syiar dan simbol itu nampak jelas. Berbusana muslim. Ya. Itu yang kita inginkan. Tapi ingat selain itu, yang menjadi harapan kita juga memiliki sopan santun yang baik. Memiliki sopan santun yang baik. Nah, dalam hidup bertetangga, hidup berkerabat dalam keluarga besar, hidup bermasyarakat. Nah, karena akhlak yang baik, akhlak yang terpuji menjadi salah satu bagian atau bentuk dari kesempurnaan syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ma bu'istu liutammima makariman akhlak." Nah, Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Azza wa Jal. Nah, untuk menyempurnakan akhlak. Untuk meningkatkan kualitas akhlak. Nah, itu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau misalkan tadi Bapak Mukhtar Arifin berpesan tentang pembentukan karakter anak, mungkin di sini tepat apabila disinggung sedikit. Artinya ingatlah selalu bahwa salah satu pondasi ajaran Islam adalah memiliki akhlak yang baik. Memiliki akhlak yang baik. Anak-anak kita kualitasnya sekarang ini dalam segi adab dan sopan santun sudah sangat jauh berbeda. Nah, dengan ketika orang tua kita masih kecil dan masih muda. Nah, paham unggah-ungguh, sopan santun dan yang lainnya. Nah, minimalnya di dalam berbahasa. Itu minimal di dalam berbahasa. Nah, itu sebuah harapan sebenarnya dan harapan itu harus diupayakan untuk terwujud. Anak-anak kita dari kecil sudah ditanamkan cara berbahasa yang baik itu bagaimana? berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita adalah suku Jawa, bukan karena membeda-bedakan antar suku bukan, tapi karena kita memperhatikan kondisi tempat kita hidup, maka ajarkanlah juga tata cara berbahasa Jawa yang baik dan benar itu seperti apa. Maka wajib dimasukkan dalam kurikulum. Nah, kalau memang latar belakang masyarakat kita masyarakat Jawa, kalau latar belakang masyarakat kita Sunda di apa masyarakat Sunda teh pakai bahasa Sunda kan begitu. Ya sesuai dengan kondisi masyarakat. Nah, luar biasa ini pengaruhnya. Nah, kan amat sangat menyedihkan. Nah, kalau misalkan suatu saat Pak apa dari Mustika ingin berkunjung silaturahmi ke pondok misalkan, naik motor, assalamualaikum, Anak-anak kita sedang bermain-main kan gitu. Assalamualaikum, bisa ketemu dengan Ustaz. Anak kecil ada yang, Arab apa ya Pak? Coba. Itu saya kira langsung mak, kan gitu ya. Ini dari opo kan gitu. Aduh, Arab apa ya Pak? Gula itu apa ya Pak? Dan subhanallah ternyata itu juga menjadi bahan diskusi, bahan apa perbincangan di antara ustaz-ustaz itu. Ini bagaimana kita memperbaiki kualitas berbahasa. Nah, termasuk akhlak mulia, pembentukan karakter anak karena kita sangat yakin sekali karakter anak yang baik itu juga sangat didukung oleh kemampuan berbahasa dengan sopan dan santun. Nah, anak yang diajari cara berbicara dan berbahasa dengan sopan santun itu terlihat akhlaknya lebih lebih lembut. Nah, maka ini Ya memang pada prakteknya bukan cuma di pondok, bukan cuma di sekolah. Yang paling terpenting justru di jalan kelu, keluarga. Diajari. Kan itu ya. Datang ke warung beli, Pak kirgane piro Pak, aku harap buku Pak. Wah. Padahal yang pembeli, eh, penjualnya ternyata sudah sepuh. Anak-anak kita masih umur 10 tahun, 11 tahun. Mbok ya bilang, "Tumbas, niki pinten Pak?" Kan, gitu. kan indah seperti itu. Ikhwati filah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ketika kita berbicara tentang akhlak, maka siapakah yang paling baik akhlaknya? Jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin menyatakan dalam kitab yang sama, wal hawadithu wal waqa'i'u allati waqa'at fi ahdi Rasul alaihi salatu wassalam tadullu ala husni khuluqih. Sekian banyak momen dan kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti nyata akhlak beliau yang terpuji dan mulia. Bal innahu sallallahu alaihi wasallam kana hasan al-khulq halqi hatta ma'al atfal. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang seperti apakah akhlak Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau sebutkan kepada anak-anak kecil sekalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa akhlaknya. Fakana yulaqifuhum wa yulaibuhum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak segan, tidak sungkan untuk menegur mereka, bercanda, bahkan bermain dengan anak-anak. Terjun langsung. Nabi alaihi salatu wasallam bersama dengan anak-anak. Tidak dibiarkan bermain sendiri. Salah satu hikmahnya adalah membangun kedekatan dengan anak-anak. Yang kedua, menumbuhkan komunikasi dengan anak-anak. Yang ketiga, masuk dalam kehidupan mereka sehingga lebih bisa membimbing dan mengarahkan. Ambil satu contoh. Kalau ada acara makan-makan. Yang sering kita saksikan, anak-anak dipisah dengan orang tua. Tak cilik orang. Anak-anak sini, anak-anak sini, ini untuk orang tua. Ini dipisah. Seperti itukah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan? Bukan. Nabi Muhammad SAW justru mengajak anak-anak kecil itu makan bersama. Dibagi satu kelompok ini ada anak kecilnya satu, sana ada anak kecilnya dua. Kenapa? Kesempatan untuk memberikan pendidikan adab makan dan minum itu seperti apa? Nah, di dalam sebuah hadis yang sahih yang sudah sering kita dengar dan sering kita baca. Nabi Muhammad SAW makan satu nampan bareng, kembulan kalau bahasa kita, ada anak kecilnya. Nah, lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik, ya hulam samillah, kul biyaminik, kul wa kul mimma yalih. Le, kalau makan ucapkan bismillah. Gunakan tangan kananmu, jangan tangan kiri, nggak boleh. Tangan kanan. Ambil yang dekat, jangan yang punya orang diambil, yang paling dekat. Ini kan manfaat hikmah. Nah, pendidikan karakter anak. Jangan dari awal sudah dipisahkan. Kalau misalkan anak-anak makan sendiri di teras, anak-anak yang orang tua di sini, ya mereka makan ya saat senengnya. Siapa yang mau mengingatkan, siapa yang mau membimbing, siapa yang akan mengarahkan. Nah, karena kita yang tua ini sudah asyik dengan dunianya. Kan Lalu nanti kalau anak-anak gabung sini nanti seri, mendengar cerita yang tidak pantas buat mereka yang belum saatnya. Ya jangan cerita dulu kalau anak-anak itu ada. Acara nah, makan itu sendiri. Maka ini contoh kecil. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin. Karena yulaqiquhum wa yula'ibuhum. Nabi Muhammad SAW tetap tidak sungkan, tidak segan. Seakan-akan tidak ada jarak dengan anak-anak itu. Bermain, bercanda. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, misalkan sebagai contoh, kami juga di RT kita atau di lingkungan kita atau di pondok kita ada apa olahraga tenis meja. Ini contoh loh ya. Ada ada, ada olahraga tenis meja. Yang bermain anak-anak usia 12, 13, 14. Cak, cak, cak, cak, cak. Kan gitu ya. Ya kita sebagai orang tua, sebagai kakak, atau mungkin sebagai ustaz dan pengurus, apa salahnya? Untuk kemudian, yuk gantian yuk, kita ikut main. Nah, musuhnya anak kecil dua, kita mainnya satu anak kecil sebagai pasangan. Boleh, yang penting membangun komunikasi. Sambil menanamkan nilai-nilai sportif dalam main tenis meja misalkan. Ayo yang semangat, semangat, percaya diri. Wah, kan gitu. Kita yang berikan masukan. Nggak usah takut, ini latihan. Kan itu. Kalau belum game berarti belum selesai permainannya. Kan itu ya. Kalau misalkan out enggak, out enggak. Ada, enggak ngalah lah, ngalah. Karena ada orang tuanya. Nah, komunitas anak-anak seringkali bertengkar di antara mereka karena tidak ada yang dituakan, dibebaskan. Tapi kalau sudah ada orang anak yang tua, ada kakak, ada pengawas, ada pengarah, maka bisa ditekan dan diminimalkan. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai salah satu contoh, Syekh Al Utsaimin rahimahullah memberikan dan membawakan sebuah riwayat hadis. Ada seorang anak kecil namanya Abu Umair sakit demam panas. Sakitnya kenapa? Seekor burung peliharaannya itu mati dia punya burung peliharaan mati. Boleh, boleh. Melihara burung boleh. Asalkan hak-haknya ditunaikan. Dikasih makan, dikasih minum, kasih obat kalau sakit. Kan gitu ya. Tidak kemudian di PP panas sampai burungnya kepanasan, tidak. Nah, saatnya dimasukkan, dimasukkan. Yang jelas, ahli burung paham. Kan ya. Lah anak kecil itu Abu Umar punya burung peliharaan, mati burungnya. Sedih. Saking sedihnya sakit. Panjenengan sebagai orang tua pasti paham. Anak-anak kita kalau keinginannya tidak terpenuhi atau mungkin ada sesuatu yang hilang, itu sedih sampai demam itu, mikir kan itu. Bal-balan kalah misalkan, pasti sedih banget, boten pak, ada apa? Boten. Aduh. Malam lindur, oh, Paginya nggak mau makan. Ditanya kenapa? Tanya teman-temannya, kemarin final kalah. Kan wow, Biasa anak-anak. Nah ini anak kecil yang bernama Abu Mer itu sakit karena sedih. Apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad menyempatkan waktu menjenguk anak yang sakit itu. Nabi alaihi salatu wasallam mencandai dan menghiburnya. Ya Abu Umair, ma fa'ala Umair? Hei Abu Umair, burung kecil peliharaan itu sekarang apa yang dia lakukan? Itu di, dihibur dan di, apa namanya di, ditandai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga introspeksi buat kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh dan teladan kepada anak orang lain yang sakitnya karena sesuatu yang sepele seekor burung beliau sempatkan untuk menjenguk menghibur dan merawat bagaimana dengan anak kita Nah, bagaimana dengan anak kita? Maka kalau misalkan kita memiliki seorang anak sakit demam, kalau memang tidak punya ilmunya, bawalah kepada yang memiliki ilmu. Bertanyalah kepada dokter, Bangko bayar ya, eman duitnya. Astagfirullah. Lebih eman duit daripada maslahat anaknya. Sudah banyak kejadian seperti itu. Anak sakit, dianggap biasa. Ternyata demam berdarah. Nah, ternyata demam berdarah. Ternyata malaria. Akhirnya di diopnam, bahkan sampai tidak tertolong lagi nyawanya. Kenapa? Dianggap pele kecil, wah biasa. Kayak habatus sauda kalau zaitunnya rampung. Seduhkan madu, Alhamdulillah habbatus sauda, zaitun, madu. Itu semua tibun nabawi. Nah, pengobatan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Kita setuju mendukung semangat untuk mengamalkan sunnah Nabi. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mengerti cara pemakaiannya? Apakah kita mampu menentukan jenis penyakit anak? Nah, kalau sudah tahu jenis penyakitnya, dan sudah tahu bagaimana cara pengobatannya, ya monggo. Cuman masalahnya kita tidak paham jenis penyakit anak itu apa. Bertanya, bawalah kepada dokter atau ahlinya. Nah, lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anaknya orang sakit, sakitnya karena masalah sepele tadi, burung mati. Itu Nabi Muhammad menjenguk. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terkait dengan pendidikan karakter anak yang tadi disampaikan Pak Aida Mukhtar Arifin tadi Kondisi anak-anak muda sekarang, Masya Allah, semakin lama semakin memprihatinkan, semakin menyedihkan. Mulai dari pergaulan bebas, ya, narkoba, kemunduran akhlaknya, dekadensi moralnya, prestasi yang jatuh. Nah, ada keinginan. Nah, bahkan sekarang pelaku tindak kejahatan itu mayoritasnya justru anak-anak muda. Begitu nggih? Pak Muhtar Justru anak-anak muda pelaku kejahatan. Nah, yang jadi bos serta mafia kejahatan itu sudah sejak muda pengalaman. Nah, bahkan ada regenerasi. Sudah ini calon pemimpin kelompok dan geng kita ini dari umur 11 sudah diajari cara nyopet itu seperti apa. Dan itu. Jadi residivis ya keluar masuk penjara. Nah, ini kan harus diimbangi dengan perhatian orang tua. Nah, diimbangi dengan perhatian orang tua. Nah, peduli kepada anak. Peduli kepada anak. Nah, ketahui siapa teman-teman dekat dari anak kita. Nah, malam minggu pulang sampai jam 2 malam, orang tuanya santai-santai wae. Kan itu. Orang kecelakaan boleh? Boten. Coba oh pun. Tidak tahu anaknya sampai jam 2 malam itu kemana. Tidak peduli. Nah, lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Asyik Al Utsaimin rahimahullah memberikan contoh yang lain. وكذلك من حسن خلقه Sallallahu Alaihi Wasallam warahmatihi bil khalq. Contoh lain mengenai akhlak Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia dan terpuji أن أعرابيا جاء وبال في المسجد فزجره الناس ونهروه بالشدة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم Jadi ceritanya dalam hadis Bukhari Muslim ada seorang badui, orang kampung yang tidak mengetahui tata cara hidup bermasyarakat itu bagaimana. Orang kampung betul-betul kampung, besok. Arab pegunungan. Itu datang ke kota Madinah. Masuk Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Eh, tiba-tiba mojok buang air kecil. Masjid loh mas. Kalau bahasa kita dikencingin. Faza jarohunas. Orang-orang teriak, wah, wah, wah. Wanahruhu bisyiddah. Dipetak. Bahkan sebagian sahabat ingin memukul. Fanahahumun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi yang menyaksikan justru jangan, jangan. Tenang. Si orang Badui tadi diberi kesempatan oleh Nabi Alaihi Salatu Wasallam untuk meneruskan hajatnya di masjid loh ini. Karena waktu itu lantai masjid masih tanah pasir, bukan seperti ini. Oleh Nabi Alaihi Salatu Wasallam dibiarkan, tenang. Setelah selesai hajatnya, Nabi Muhammad SAW justru memerintahkan para sahabat untuk mengambil air satu ember, lalu menyiramkan air tersebut di lokasi si orang kampung Badui tadi buang air kecil. Kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil si orang Badui tadi, sini. Itu bukan dengan wajah, sini. Bukan begitu. Sini. Bukan. Atau pegang tangannya tapi dengan penuh kelemah lembutan dan kasih sayang. Nah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna hadhihi masajid la yasluhu fiha shayun min al-adha wal qadar. ma hiya lis-salati wa al Qur'an atau kama qala Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian memberikan pencerahan, mengarahan saudaraku, masjid itu dibangun bukan untuk sesuatu yang kotor. Masjid itu dibangun untuk menegakkan sholat dan membaca Al-Quran. Diberi pengarahan. Nah, sekarang pertanyaannya, Masyarul Muslimin rahimahumullah, orang buang air kecil di masjid, itu sebuah kemungkaran atau sesuatu yang ma'ruf yang baik? Jawabannya pasti kemungkaran. Bagi kita orang itu telah menghina tempat suci bagi umat Islam. Nah, itu sebuah kemungkaran. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menimbang serta membaca maslahat serta malborotnya. Kalau misalkan itu dilarang orang itu, itu orang kampung yang pembawaannya memang keras dan kaku. Nah, kalau dilarang, Orang itu akan lari, tersinggung, bahkan mungkin akan mengambil jarak dari kita. Yang kedua, kalau masih sedang buang air kecil dihentikan, orang itu lari, najisnya malah kemana-mana. Najisnya malah kemana-mana, malah lebih susah membersihkannya. Nah, Nabi memandang saat itu yang terbaik justru dibiarkan sampai selesai buang hajat, kemudian dipanggil, diberi pengarahan. Subhanallah, orang Badui, orang kampung tadi, itu terkesan sekali dan tersentuh dengan cara dan metode yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mengatakan Allahumma wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah rahmatilah saya dan Muhammad saja. Orang lain tidak usah. Nah, gitu. kenapa? Terkesan sekali dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, suatu saat ada anak muda mabuk. Misalkan, mabuk karena memang mabuk sedang tidak sadar. Itu jalan di tengah kampung ini. Sambil sudah goblok jatuh berdiri lagi. Oh, saya mabuk, mabuk, mabuk, mabuk. Apa yang mestinya dilakukan? Apa yang mestinya dilakukan? Nah, jangan sampai karena terdorong kita ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Alhamdulillah masih ada ghirah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tapi caranya seperti apa? Nah, padahal kita tahu sendiri secara undang-undang di negara kita, norma bermasyarakat juga seperti itu. Orang mabuk itu tidak boleh. Mabuk-mabuan itu tidak boleh. Apa yang harus kita lakukan? Kalau memang kita ingin menciptakan situasi yang kondusif, hubungi Pak RT-nya dulu. T, RT. Kan gitu. Kalau cah mabuk nih, iya. Dan itu ya sudah hubungi sesepuh. Bisa. Iya. Kan itu siapa itu? Ketahuan. Kan gitu. Ketahuan. Namanya X. Si X itu yang mabuk. Oh, putrane Pak G itu ya. Kan itu ya. Biarkan anak muda itu sampai ke rumahnya, blodak mungkin di kamarnya, Pak RT, Pak RW, Pak Duko, mungkin ada satu orang tua lah, berempat, datangi ke rumahnya nyuwun ngapunten Pak Y, putra panjenengan kok ketahuan mabuk. Kan gitu. Mungkin apa ini iya, ada saksinya. Tolonglah dibimbing, diarahkan. Itu permintaan dari kami selaku apa sesepuh dan apa perwakilan dari warga. Tolong dididiklah, diarahkan. Kan itu ya. Itu kan caranya baik. Kan itu. Sekali ternyata ketahuan mabuk lagi, datangin lagi. Nah, berikutnya lagi ketahuan lagi, mungkin menunggu si anak itu sadar. Jangan sampai masih mabuk kok dinasihati, nggak nggak inget ya, wong mabuk kok. Kamu itu mabuk. Eh, iya, oh, oh. Nunggu sadarnya dulu baru diberi nasihat lele. Kasihan orang tuamu. Kalau sampai tujuh kali, delapan kali misalkan ya, sudah nggak bisa diperbaiki, nah, panggil Pak Mohtar. Bukan Pak Mohtar saya, nah, tapi Pak Mohtar Arifin. Ya, Pak ya? Ini Pak Mohtar ini tolong anak ini perlu dididik ini. Ketahuan minum-minum keras. Kena pasal berapa itu? minum keras pasal pinter ya? Hah? Tiga empat ya? Saya kena pasal ini. Tanggap set. Kan selesai. Coba bandingkan dengan sikap orang misalkan, uh mabuk eh. Sekali diangkuli, pak, pak, pak, pak, pak. Nah, kalau kita sesuaikan dengan contoh yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa Nabi tidak langsung mengingkari saat itu? Coba kalau sekarang anak muda tadi setelah dipukuli, orang tuanya tersinggung. Ingin membalas. Lapor ke polisi karena anaknya telah dianiaya. Kan repot. Nah, belum yang anak mudanya itu dendam. Anak mudanya kemudian itu menjaga jarak dari kita. Subhanallah. Madarat itu lebih besar. Maka akhlak Nabi Muhammad SAW harus ditiru. Nah, kemudian contoh yang lain yang dibawakan oleh Syekh Al Utsaimin rahimahullah nah, tentang seorang sahabat hadis Bukhari Muslim juga itu datang menemui Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada seorang sahabat menemui Nabi SAW. ya Rasulullah itu. ya Rasulullah celaka saya. Nabi Muhammad bertanya celaka kenapa? Kata sahabat itu aku telah melakukan hubungan suami istri di siang hari. Kan itu. Nabi alaihi wasallam kemudian membimbing Fahal tajidu ma tu'tiku bihi raqabah? Kamu punya budak yang bisa dimerdekakan? Karena berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, ya, itu sebuah kesalahan besar. Maka harus digugurkan kesalahan itu, disebut kafarah. Nah, penggugur kesalahan itu apa? Yang pertama, membebaskan budak. Kata sahabat tersebut, nggak punya budak saya Rasul. Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Kalau begitu kamu bisa enggak puasa dua bulan berturut-turut? Itu untuk menggugurkan kesalahan. Kata sahabat itu enggak bisa Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, lawan Ramadan satu bulan aja enggak tahan, apalagi dua bulan berturut-turut. Kami gitu ya. Nggak bisa wahai Rasulullah. Kata Nabi Alaihi Wasallam, "Fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina?" Kamu punya kemampuan untuk memberi makan 60 orang miskin. Nggak punya wahai Rasulullah. Kemudian akhirnya sahabat itu duduk. Tidak lama kemudian, ada seorang sahabat membawa kurma dalam jumlah satu keranjang. Bawa kurma satu keranjang. Diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah diterima oleh Nabi, kurma sekeranjang itu diserahkan kepada sahabat yang melakukan kesalahan tadi. Kata Nabi, tasaddaq bihada. Nabi memerintahkan sudah. Tadi membebaskan budak nggak bisa. Puasa dua bulan berturut-turut nggak bisa. Memberi makan enam puluh orang miskin nggak bisa. Karena nggak bisa tiga-tiganya sekarang silahkan kamu bersedekah dengan sekeranjang kurma ini. Sedekah mana? Bagi-bagikan. Kata sahabat tersebut, ala asqara minna fama baina baitiha ahwad ilaihi minna. Ya Rasulullah, kepada siapa kurma ini saya sedekahkan? Kepada orang yang lebih fakir dan miskin dari saya. Tidak ada orang lebih fakir dan miskin daripada saya, wahai Rasulullah. Paham ceritanya kan ya? Diperintahkan untuk bersedekah, sahabat itu disedekahkan kepada siapa Rasul? Kalau kepada yang orang miskin, yang paling miskin saya di kampung itu. Nabi alaihi salatu wasallam, fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Idhhab fa'at'imhu ahlak." Kata Nabi alaihi setelah mendengar jawaban itu Nabi Muhammad tertawa sampai gigi, gigi tariknya terlihat sampai maksudnya Nabi Muhammad tertawa betul-betul lepas gitu sampai apa gigi tariknya ter, terlihat baru kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sudah kamu pulang saja kurma ini Jadikanlah sebagai bahan makanan keluargamu. Nah, asy al Uzainim rahimahullah taala menjelaskan dari sisi mana akhlak Nabi terlihat mulia dan terpuji? Nabi alaihi salam tidak membentak orang ini padahal orang itu berbuat salah. Tidak menghinanya padahal orang itu berbuat salah, menodai kesucian bulan suci. Kenapa? Karena orang itu datang menemui Nabi bertaubat, menyesal, takut. Nah, maka masyarakat muslimin ini salah satu akhlak. Kita harus ramah. Kalau misalkan ada orang berbuat salah, lalu dia jujur mengakui salah, dia ingin bertaubat. Contohlah Nabi alaihi wasallam yang bisa bersikap lembut bahkan Nabi sampai tertawa tadi. Nah, selama orang itu mau bertaubat, mengaku, jujur, iya saya salah, iya saya salah. Nah, mau dibalangi loh. Bukan nah, seperti itu. Sudah baik-baik datang, bertaubat, menyatakan bersalah dan seterusnya. Kita harus tetap ramah dengan orang ini. Akhirnya dibimbing, gempon yang berlalu biarlah berlalu. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dan menerima taubat selama hamba itu mau bertaubat. Yang perbuatan buruk itu kita ganti dengan perbuatan baik. Sudahlah yang dulu-dulu kita lupakan. Kan itu ya. Yang dulu-dulu kita kita lupakan. Itu salah satu akhlak Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam.